baik nikmat yang zahirah demikian pula nikmat batinah kenikmatan yang begitu banyak dan begitu besar yang wajib bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah jalla fi apabila seorang hamba itu bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan maka kenikmatan itu akan berganti dengan kenikmatan yang berikutnya dan yang berikutnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi syadid Apabila kalian bersyukur, maka aku akan menambah lagi nikmat itu kepada kalian, kata Allah Azza wa Jalla. Namun jika kalian kufur, mengganti kenikmatan dengan kekufuran, maka ketahuilah bahwa azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Dan di antara nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmatul Islam. Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita senantiasa berjalan di atas as-siratul mustaqim. Jalan yang lurus jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jalan ini yang telah ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Diriwayatkan oleh Al-Lalakai rahimahullah taala dengan sanadnya dari Abu Rufai' أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي رحمه الله تعالى beliau mengatakan لقد قرأت المحكم منذ عشر سنين بعد وفاة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولقد أنعم الله عز وجل بنعمتين لا أدري أيهما أعظم أن هداني للإسلام ولم يجعلني حروريا Sungguh aku telah membaca ayat-ayat yang muhkam semenjak 10 tahun yang lalu setelah meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku pun meyakini bahwa Allah Azza wa Jal telah menganugerahkan kepada dua kenikmatan. Yang aku tidak mengetahui yang manakah di antara dua kenikmatan ini yang lebih besar daripada yang lain. Nikmat yang pertama ketika Allah Azza wa Jal memberi hidayah kepadaku kepada Islam menjadi seorang muslim dan yang kedua walam yaj'alni haruriyan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan aku termasuk di antara haruri yang dimaksud haruri yaitu kelompok khawarij Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan walam yaj'alni min ahli ahwa. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan aku termasuk di antara orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Sehingga ketika seorang muslim diberi hidayah untuk mengenal sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan di atas bimbingan beliau maka ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang wajib bagi kita adalah mendalami apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya terdapat hidayah yaitu Al-Qur'anul Karim demikian pula sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebab kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah penuh dengan hawa nafsu Begitu banyak penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan terjadi di tengah-tengah umat. Begitu banyak dari mereka yang menisbahkan diri mereka kepada Islam. Dalam keadaan Islam berlepas diri dari berbagai macam penyimpangan dan kesesatan tersebut. Dan tidaklah itu terjadi melainkan pembenaran dari apa yang telah disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya bahwa Anas bin Malik mengatakan لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم tidaklah datang satu zaman melainkan zaman yang setelahnya lebih buruk dari zaman yang sebelumnya. Aku mendengarkan ini dari nabi kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin zaman itu meninggalkan zaman Rasulullah Semakin jauh dari zaman Rasulullah dan semakin mendekati hari kiamat Maka fitnah itu semakin banyak, semakin merajalela. Ilmu semakin berkurang, para ulama satu persatu meninggalkan umat ini. Sementara manusia hidup dalam keadaan mereka tidak berjalan di atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Mereka berlomba-lomba untuk meraih dunianya. dan mereka pun menganut berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari kitabullah dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu banyak penyimpangan dan ini juga merupakan pembenaran dari sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam yang menjelaskan tentang iftiraqul ummah tentang perpecahan umat yang terjadi di tengah-tengah umat Islam. Ini merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Sunnatullah. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menerangkan ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار illa Wahida akan berpecah umatku ini menjadi 73 kelompok 73 golongan seluruhnya di dalam neraka kecuali satu kelompok yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala lalu para sahabat bertanya siapakah satu kelompok itu wahai Rasulullah maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan hiyal jamaah. Kelompok yang diselamatkan itu adalah al jamaah. Dan al jamaah ini ditafsirkan lagi dan diperjelas dalam riwayat yang lainnya. Dalam riwayat At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Bimajmu'i turuq dengan jalur yang datang dari berbagai arah. Yang kemudian para ulama menghasankan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang golongan yang diselamatkan Allah Subhanahu Wa Taala, "Hiya ma ana alaihi wa ashabi." Yaitu mereka yang berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabat. Mereka inilah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Selamat dari penyimpangan di dunia Dan selamat dari azab Allah di akhirat. Adapun 72 kelompok yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam maka mereka adalah kelompok-kelompok yang terancam dilemparkan ke dalam neraka Ada satu riwayat yang berusaha untuk disahihkan oleh ahlul batil. Orang-orang yang tidak mengerti tentang ilmu hadis. Yang mensahihkan, melemahkan sebuah hadis berdasarkan hawa nafsu. Yang menyebutkan bahwa 72 kelompok dari 73 tersebut 72 masuk surga, yang satu masuk neraka. Katanya hadis itu lebih sahih. Padahal hadis ini adalah hadis palsu. Disahihkan oleh seorang tokoh Rafidah Syiah yang ada di Indonesia ini. yang dia bernama Kang Balal. Balal. Tokoh Syiah, tokoh Rafidah di Bandung. Dia sebutkan dalam salah satu bukunya yang berjudul Islam Aktual. Dia menyebutkan itu. Bahwa yang sahih 72 masuk surga dari mana hadis ini? Hadis palsu. Menyisi hadis-hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ma'asyar al-ikhwah rahimakumullah di antara sekian banyak kelompok yang menyimpang dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya adalah kelompok yang dikenal dengan sebutan Syiah. Namun perlu diketahui bahwa Syiah, istilah Syiah terkadang yang dimaksudkan positif, terkadang pula yang dimaksud negatif. Sebab asal makna dari kata syiah artinya adalah atba', pengikut. Pengikut. Mereka menamakan diri mereka dengan sebutan syiah karena mereka mengklaim bahwa mereka adalah pengikutnya Ali radhiyallahu taala anhu. Zuran wa buhtanan dengan penuh kedustaan penisbatan kepada Ali radhiyallahu taala anhu. Pada hakikatnya yang namanya Syiatu Ali, para pengikut Ali radhiyallahu an adalah ahlu sunnah itu sendiri. Kalau dilihat dari asal makna Syiah Oleh karena itu sebagian para ulama menyebutkan bahwa asyiah kalau kembali kepada asal makna syiah yaitu syiah Ali para pengikut Ali radhiyallahu an kembali kepada sunnah ahlus sunnah mereka lah yang cinta Ali radhiyallahu taala mereka lah yang memuliakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagaimana mereka memuliakan ahlul bait keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka memuliakan para sahabat radhiyallahu taala anhum akan tetapi mereka menyebut istilah yang tidak pada hakikatnya sebagaimana akan kita terangkan nah syiah ini sendiri itu terbagi-bagi Bercabang-cabang pula mereka. Berkelompok-kelompok pula mereka. Di antara Syiah yang masyhur yang masih sekarang, yang sampai sekarang masih ada yang menganutnya baina mustaqilin wa mustakfir, ada yang sedikit ada yang berjumlah besar seperti Syiah Zaidiyah, Syiah Al-Ismailiyah Al-Batiniyah dan Syiah Al-Ja'fariyah Alifnai Asyariyah yang lebih dikenal dengan sebutan Rafidah Tentu apabila kita membahas sekian banyak dari sekte-sekte dari kalangan Syiah, maka itu memerlukan waktu yang sangat panjang sekali. Memerlukan waktu yang banyak. Mungkin sampai berhari-hari kita harus membahasnya. Namun di sini kita fokus kepada Syiah yang masyhur yang menyebar di berbagai negeri termasuk di negeri kita di Indonesia ini yang pusatnya di Iran yang menyebar sampai ke Irak, ke Suria, ke Maroko, Bahrain, Yaman, Mesir dan negeri-negeri yang lainnya. Asyiah yang disebut dengan Syiah Rafidah. Mereka disebut Rafidah disebabkan karena sekelompok dari mereka mendatangi Zaid bin Ali ibn Hussein husain ibn Ali bin Abi Talib rahimahullah taala. Mereka datang kepada Zaid. Mereka menanyakan kepada Zaid bin Ali tentang pendapatnya terhadap Abu Bakar As-Siddiq, terhadap Umar bin Khattab. Apa pendapatmu tentang keduanya? Maka Zaid bin Ali radhiyallahu taala memuji memuji Abu Bakar As-Siddiq, memuji Umar bin Khattab dan mensahkan khilafah mereka. Dan jawaban ini tidak dikehendaki oleh mereka, kaum Rafidah ini. Maka mereka pun meninggalkan Zaid bin Ali. Maka Zaid rahimahullah mengatakan, rafadtumuni, rafadakumullah." Kalian telah menolak aku. Semoga Allah menolak kalian. Maka semenjak itu mereka dikenal dengan sebutan Rafidah. Sebagaimana mereka juga disebut kelompok Al-Ithnai Asyariyah. Kelompok Al-Ithnai Asyariyah. Al-Ithnai Asyariyah artinya 12. Ithna Asyar. Mereka disebut kelompok Al-Ithnai Asyariyah karena mereka menetapkan Imam mereka berjumlah 12 orang. Yang nanti akan kita terangkan insyaAllah ta'ala. Sebagaimana mereka juga disebut kelompok al-imamah, al-imamiyah. Asyiah al-imamiyah. Karena mereka menjadikan prinsip utama mereka adalah keyakinan yang berlandaskan imamah menetapkan imam dengan keyakinan-keyakinan yang hulu menganggap kedudukan imam itu lebih afdal daripada kedudukan rasul kedudukan nabi menganggap bahwa imam-imam mereka mengetahui ilmu gaib gulu dalam perkara imamah, ekstrim, berlebihan. Menganggap bahwa imam-imam tersebut adalah imam-imam yang maksum. Lalu mereka mendefinisikan yang dimaksud dengan maksum adalah seorang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah lupa, tidak pernah keliru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang beliau lupa. Kadang-kadang beliau keliru. Sifat kemanusiaan beliau. Rasulullah Wasallam, Tapi mereka menganggap imam-imam mereka maksum. Tidak pernah lupa, tidak pernah keliru. Apa yang diucapkan oleh imam mereka sama seperti yang diucapkan oleh Rasulullah dan sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah keliru dengan firmannya. Makanya karena prinsip utama mereka dalam perkara imamah maka mereka pun disebut al-imamiyah. Adapun yang kaitannya dengan pemikiran-pemikiran dan akidah yang dimiliki oleh kaum Syiah Rafidhah ini itu sangat banyak sekali. Para ulama telah banyak menulis tentang keyakinan kaum Syiah Rafidah. Namun pada pertemuan kita yang singkat ini insyaallah taala kita akan menerangkan beberapa hal yang penting untuk kita jadikan sebagai pegangan agar kemudian kita meyakini bahwa kelompok Syiah yang lebih tepat disebut dengan agama Syiah Rafidah bukanlah dari Islam tidak tidak ada persamaan sama sekali antara Islam dengan Syiah Rafidah sama sekali tidak ada persamaan bahkan lebih tepat dikatakan sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah bahwa agama Syiah itu lebih mirip dengan agama Yahudi. Sekian banyak keyakinan yang diyakini oleh kaum Syiah itu diadopsi dari pemikiran-pemikiran Yahud yang memang asal mula yang menyebarkan pemikiran Syiah Rafidah adalah seorang Yahudi yang berpura-pura masuk ke dalam Islam yang bernama Abdullah bin Sada Seorang Yahudi yang berasal dari Sana'a. Nah, ma'asyiral ikhwah Bagaimana cara kaum Rafidah itu beragama? Berkeyakinan dan mengamalkan agama mereka. Apakah ada kesamaan dengan Islam? Apakah mereka ingin bahwa apa yang mereka amalkan itu disamakan dengan apa yang diamalkan oleh kaum muslimin mari kita mendengarkan perkataan tokoh-tokoh dari kalangan Syiah Rafidhah yang intinya bahwa pada hakikatnya kaum Rafidhah ini adalah merupakan agama tersendiri yang berbeda 180 derajat dari agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena memang sudah menjadi prinsip dalam mereka beragama mereka harus menyelisihi al-ammah. Istilah kaum Syiah Rafidhah kalau mereka menyebut al-ammah itu maksudnya ahlus sunnati wal jamaah. Mereka sebut al-ammah orang-orang umum. Disebutkan oleh Al-Hurrul Amili. Al-Hurrul Amili dari salah seorang tokoh ulama Ar-Rafidah dia mengatakan dalam kitabnya Wasailus Syiah Di situ dia memberi judul ada mujawazil amal bima yuwafiqul ammatu bima yuwafiqul ammata wa yuwafiqu tariqatahum. Jadi ini judulnya, pembahasannya. Yang mengatakan tidak bolehnya beramal dengan sesuatu yang sama dengan apa yang diamalkan oleh al-ammah yaitu ahlus sunnah wal jamaah kalau mereka menyebut al-ammah itu maksudnya kaum muslimin secara umum ahlus sunnah tidak boleh beramal dengan sesuatu yang menyepakati amalannya al-ammah dan sama dengan metodenya al-ammah ahlus sunnah wal jamaah tidak boleh melakukan amalan yang sama dengan yang diamalkan oleh ahlus sunnah. Lalu kemudian dia menerangkan dari pembahasan ini, judul pembahasan ini, lalu dia mengatakan wal ahaditsu fi dzalika mutawatirah. Dan hadis-hadis tentang hal ini adalah hadis-hadis yang mutawatir. Maksudnya hadis mereka tentang tidak diperbolehkannya beramal sesuai dengan apa yang diamalkan oleh ahlus sunnah. Famin dalik. Lalu dia menyebutkan di antara riwayat yang menunjukkan hal itu adalah perkataan As-Sadiq alaihi salam. Kalau disebut As-Sadiq yang dimaksud adalah imam mereka yang keenam yang dikenal dengan sebutan Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. Dan perlu diketahui, ma'asyar ikhwah rahimakumullah, Ja'far bin Muhammad As-Sadiq ini termasuk di antara tokoh ahlus sunnah. Akan tetapi mereka menganggap itu adalah imam mereka dan mereka banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis dusta riwayat-riwayat palsu lalu mereka sandarkan kepada Ja'far As-Sadiq dan Ja'far As-Sadiq berlepas diri dari mereka. Perlu diketahui bahwa tidak ada kelompok yang menisbahkan dirinya kepada Islam yang paling berani berdusta dari kelompok Syiah Rafidah. Terkenal di dalam sejarah. Sampai Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau mengatakan lam ara qauman ashhad bizuri min ar-rafidah Aku tidak pernah melihat ada satu kaum yang paling berani berdusta, bersaksi palsu daripada kaum Rafidah. Paling pendusta. Nah, disebutkan oleh Al-Hurul Amin bahwa di sana ada riwayat yang diucapkan oleh As-Sadiq alaihissalam fil haditsainil mukhtalifain tentang dua hadis yang berselisih kata Ja'far As-Sadiq dalam riwayat yang mereka sebutkan i'riduhuma ala akhbaril ammah fama wafaq akhbarahum fadhruh wama khalafa akhbarahum fakhudhuh tentang dua hadis yang berselisih. Kata Ja'far As-Sadiq, kamu bandingkan dua hadis itu dengan riwayat-riwayatnya al-ammah yaitu ahlus sunnati wal jamaah. Maka apabila hadis itu sejalan dengan riwayat-riwayat ahlus sunnah, maka tinggalkan hadis itu. Berarti hadis itu palsu. Kalau hadis itu sejalan dengan riwayat ahlus sunnah, tinggalkan hadis itu dan apa yang menyelisihi riwayat-riwayat mereka, maka ambil itu. Yang menyelisihi riwayat ahlu sunnah, maka itulah yang kamu pegang. Pasti itu benar. Dan dia juga mengatakan, Khudh bima fihi khilaful ammah, fama khalafal ammah fafihi rasyad. Maka hendaknya kamu mengambil riwayat yang menyelisihi riwayatnya al-ammah riwayatnya ahlus sunnah. Maka apa yang menyelisih riwayat ahlus sunnah, itulah petunjuk yang terdapat di dalamnya. Masya Allah. Jadi mudah sekali seorang beragama ya. Model mereka ini. Tinggal melihat apa yang diamalkan ahlus sunnah. Setelah mengetahui apa yang diamalkan ahlus sunnah, amalkan sebaliknya. Selisihi apa yang diamalkan oleh ahlus sunnah. Pasti itu benar. Jangan mengikuti mereka. Disebutkan dalam Uyun Akhbar Rida. Diriwayatkan oleh As-Saduq dari Ali bin Asbab. Dia mengatakan, aku berkata kepada Ar-Rida alaihi salam. Aku berkata kepada Ar-Rida alaihi salam. Ar-Rida ini salah satu dari Imam-imam yang dianggap oleh kaum Syiah Rafidah termasuk dari imam mereka. Imam yang ke-8. Abdul Hasan Ali bin Musa. Imam yang ke-8. Aku berkata kepada ar riwa alaihissalam, yahdutul amr, la ajidu bud min ma'rifatihi wa laysa fil balad alladhi ana fihi." man astaftih min mawalik. Jadi dia berada di sebuah negeri mayoritas ahlus sunnah. Dia mengatakan ada satu problem terjadi. Saya harus mengetahui apa jawaban dari permasalahan itu. Sementara di negeri itu tidak ada orang yang bisa aku meminta fatwa kepadanya dari para pengikutmu. Maksudnya dari kalangan Syiah negeri itu mayoritas ahlu sunnah. Timbul permasalahan, saya ingin mengetahui jawabannya. Sementara di negeri tersebut tidak ada orang dari kalangan Syiah yang saya bisa meminta fatwa kepadanya. Apa yang harus saya lakukan? Kata Ar-Ridha dalam riwayat tersebut, "Itifaqih al-balad, fastaqtihi fi amri." Kamu tidak mengapa datangi orang faqih yang ada di negeri itu, fakihnya ahlus sunnah datang dia lalu meminta fatwa kepadanya فإذا أفتاك bi khilafihi fa innal الحق fi apabila dia telah memberi jawaban fatwa kepadamu maka kamu ambil yang menyelisihi fatwa itu maka kebenaran itu ada pada yang menyelisihi fatwa tersebut jadi kalau kamu datang kepada orang faqih dari ahlu sunnah apa jawaban ini halal atau haram kalau fakih itu mengatakan halal oh berarti jawabannya haram yang benar itu haram kalau fakih itu mengatakan haram berarti jawaban yang benar halal kebenaran ada pada yang menyelisihi fatwanya ahlus sunnah jadi memang dasar agama mereka ini sudah menyelisihi al-haq, menyelisihi Islam Pokoknya harus menyelisihi ahlu sunnah. Itulah kebenaran. Dan disebutkan pula salah seorang tokoh syiah pada zamannya yang bernama Ni'matullah Al-Jazairi. Ni'matullah Al-Jazairi. Ini menulis sebuah kitab yang berjudul Al-Anwar Al numaniyah Al-Anwar An-Nu'maniyah kitab ini di dalamnya waliyazubillah terdapat di dalamnya kesyirikan, kekufuran, celaan terhadap Al-Qur'an, celaan terhadap para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berbagai macam musibah terdapat di dalamnya. Apa kata dia? Menjelaskan tentang apa yang harus menjadi prinsip seorang Syiah Rafidah. Dia menjelaskan tentang perbedaan mereka dengan Ahlus Sunnah. Kata Ni'matullah Al-Jazairi, "Inna la najtami'u ma'ahum." Ay as-sunnah ala ilah wala ala nabi wala ala imam. Kami tidak akan bisa sepakat dengan mereka, maksudnya Ahlus Sunnah kami tidak akan bisa bersatu dengan mereka. Kami tidak akan bisa sepakat dengan mereka. Baik sepakat dalam sesembahan, jadi tidak mau. Bersama dalam siapa yang harus disembah. Kami tidak sepakat dengan mereka terhadap seorang nabi. Demikian pula terhadap seorang imam. Kami tidak sepakat dengan ahlus sunnah. وذلك أنهم يقولون إن ربهم الذي كان محمد النبي وخليفته بعده أبو بكر ونحن نقول لا نقول بذلك الرب ولا بذلك النبي Sebab mereka ahlu sunnah mengatakan bahwa Rob mereka yang Muhammad itu adalah nabinya yang khalifah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar Itulah Rob mereka, Robnya ahlus sunnah. Kami tidak demikian. Kami tidak meyakini Tuhan seperti itu. Kami tidak meyakini ada Rob yang Muhammad nabinya, khalifah setelah Muhammad itu Abu Bakar. Kami tidak meyakini itu. Tidak meyakini Rob seperti itu, tidak meyakini Nabi seperti itu. Bal naqulu inna Rabb alladhi khalaqa Khalifah Nabi Abu Bakar laisa rabbana wala dzalika nabiyyu nabiyana bahkan kami mengatakan Tuhan yang menciptakan khalifah nabinya itu Abu Bakar itu bukan Tuhan kami itu bukan Rabb kami bukan sesembahan kami dan bukan pula nabi tersebut nabi kami jadi siapa Rabb kalian siapa sesembahan kalian Wahai kaum Syiah rafidah. siapa nabi kalian? Gak mau mengakui ya? Rab atau nabi yang setelahnya khalifah itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Subhanallah. Jadi mereka sudah berlepas diri dari sesembahannya ahlus sunnah dan berlepas diri dari nabinya ahlus sunnah Rasulullah Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu siapa yang kalian sembah? Lalu siapa Nabi kalian? Khomeini. Nabi kalian Abdullah bin Sabah Al-Yahudi. Ini pernyataan mereka. Dan subhanallah. Orang-orang syiah yang ada di Indonesia yang kebiasaan mereka melakukan taqiyah. Ini salah satu prinsip Syiah adalah taqiyah, berdusta di hadapan ahlus sunnah, menyembunyikan keyakinannya di hadapan ahlus sunnah. Namun kadang-kadang keceplosan juga. Ada seorang gembong syiah perempuan. Istrinya Kang bolal Siapa namanya? Tidak ada itu namanya. Namanya Emilia. Istrinya si Dalali. Keceplosan dia. Pernah dia menulis status di Facebooknya mengutip perkataan salah seorang tokoh Syiah yang bernama Ayatullah Al-Gharawi. Ayatullah Al-Gharawi dia menulis di statusnya itu. Dia mengatakan Tuhan kita adalah Tuhan yang menurunkan wahyu kepada Ali. Sedangkan Tuhan yang menurunkan wahyu kepada Muhammad bukan Tuhan kita. Terus diakhiri dengan ucapan sallu ala nabi. Artinya bersalawatlah kepada nabi. Nabi yang mana yang kamu salawati? Tuhan kita adalah Tuhan yang menurunkan wahyu kepada Ali. Bukan Tuhan kita yang menurunkan wahyunya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama kalian ini apa? Wahyu apa yang diturunkan pada Ali? Lalu kalian mengingkari wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Wahyu yang mana? Yang diturunkan pada Ali radhiyallahu anhu. Yang mana itu? Berarti dari ucapan kalian ini meyakini bahwa yang menjadi rasul itu adalah Ali radhiyallahu anhu. Bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang disebutkan dalam salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh kaum Syiah bahwa ketika Jibril alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa wahyu membawa wahyu sebenarnya wahyu ini itu akan disampaikan kepada Ali radhiyallahu anhu cuma Jibril salah alamat Jibril salah alamat Cari alamat mungkin Jibril gitu terus nemukan rumah ini kayaknya rumah Ali. Ternyata salah. Dia adalah Muhammad. Ya subhanallah. Berarti begitu bodohnya seorang utusan yang diangkat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jibril alaihissalam dianggap bodoh menyampaikan risalah saja keliru. La haula wa quwata illa billah. Ini kan celaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutus Jibril alaihissalam. Ini ma'asyarul ikhwan rahimahumullah. Jadi dari ucapan-ucapan tokoh Rafidah ini sudah jelas bagi kita bahwa dalam beragama sudah jauh berbeda. Rafidah selalu akan menyelisih Islam selalu akan menyelisihi ahlus sunnah. Yang sejalan dengan ahlus sunnah mereka selisih. Yang bertentangan dengan ahlus sunnah itulah keyakinan yang benar menurut mereka. Ada pengalaman yang disebutkan oleh uh, Husain Al-Musawi. Beliau sebutkan dalam kitabnya Lillahi Thumma tarikh. Orang ini mantan Syiah. Mantan Syiah dari Najaf. Dia bergaul dengan orang-orang pentingnya Syiah pada zamannya. Termasuk dia dekat dengan Khomeini ketika itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala beri hidayah kepada beliau. Maka beliau mengenal sunnah berlepas diri dari Syiah Rafidah dan menulis tulisan-tulisan yang membantah kaum Syiah Rafidah. Ini Husain Al-Musabi. Dia sebutkan pengalamannya. Dia sempat bertanya kepada salah seorang tokoh Syiah yang bernama Muhammad Baqir As-Sadr. Beliau mengatakan wa yatabadar ila al-adhan su'alu ati. Sempat terfikir oleh saya pertanyaan berikut ini. Lau faradna anna al-haqqa kana ma'al 'ammah fi mas'alatin ma ayajibu alaina an na'khudha bi khilafi qawlihim kalaulah anggap bahwa kebenaran dalam satu permasalahan ternyata kebenaran itu ada pada ahlu sunnah al-ammah anggap kalau dalam satu masalah kebetulan permasalahan ini ahlu sunnah benar dalam hal ini Masa isi semua ahlu sunnah dari A sampai Z. Apa yang mereka amalkan sebuah salah. Masa nggak ada satu yang benar? Satu nggak ada yang benar. Anggap ini satu permasalahan ahlu sunnah benar. Apakah juga kami harus tetap mengambil pendapat yang menyelisihi mereka? Nah ini kan masalah. Karena prinsip mereka dalam beramal harus menyelisihi ahlu sunnah yang menyelisih al sunnah pasti itulah benar. Itulah kebenaran. Nah, kalau misalnya ahlu sunnah dalam satu perkara, dia benar. Maka apakah tetap kita juga harus menyelisihi? Maka dijawab oleh Muhammad Bakr Sadr, dia mengatakan, "Na'am, yajibul qawlu bi khilafi qawlihim." Iya, wajib berpendapat dengan yang menyelisihi pendapat mereka ahlus sunnah tetap harus diselisihi لأن القول بخلاف قولهم وإن كان خطأ فهو أهون من موافقتهم على افتراض وجود الحق عندهم fi tilkumul mas'alah. karena berpendapat dengan pendapat yang menyelisihi ahlus sunnah meskipun itu salah itu masih lebih ringan daripada menyesuaikan pendapat dengan pendapat mereka kalau dianggap pendapat yang benar itu ada pada mereka dalam permasalahan itu. Jadi meskipun ahlu sunnah itu benar tetap harus diselisihi. Menyelisihi ahlu sunnah itu lebih ringan daripada sejalan dengan mereka, sepakat dengan mereka meskipun di saat mereka berjalan di atas kebenaran. Jadi kalau begini, ma'asyarat ikhwar rahimakumullah, Cukup sampai di sini saja selesai pembahasan kita. Bahwa Rafidah bukan Islam. Syiah al-Imamiyah bukan Islam. Kebiasaan mereka adalah menyelisihi Islam, menyelisihi ahli sunnah. Rob mereka, sesembahan mereka, nabi mereka bukanlah sesembahan, bukanlah nabi, yang menetapkan Abu Bakar sebagai khalifah sepertiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Umar setelahnya. Mereka tidak mengakui sesembahannya seperti itu. Ya terserah kalian mau menyembah ini silahkan. Kalian mau menyembah tokoh-tokoh kalian, imam-imam kalian silahkan. Karena memang kaum Syiah ini termasuk kelompok yang paling suka dengan penyembahan terhadap kuburan, pengagungan terhadap kuburan. Ini kaum Syiah Rafidah dalam sejarah hal yang masyhur. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Para ulama as-sunnah mereka telah menegaskan bahwa Rafidah bukan dari Islam. Jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan akan berpecah umatku ini menjadi 73 golongan, maka Rafidah tidak termasuk ke dalam 73 golongan itu. Bukan bagian dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Minhajus Sunnah والرافضة ليس لهم سعي إلا في هدم الإسلام wa naqdi urahu wa qawa'idih. Kaum Rafidah mereka tidak punya amalan kecuali untuk merobohkan Islam, membatalkan kaidah-kaidah Islam, merusak kaidah-kaidah Islam. Ini disebutkan oleh mereka yang telah mempelajari siapa itu Syiah Rafidah. Diriwayatkan oleh Al-Lalakai dari jalur Abdurrahman bin Abi Hatim. Ketika beliau bertanya kepada ayahnya Abu Zur'ah tentang madhab-madhab ahlus sunnah. Dan keyakinan mereka. Dan keyakinan para ulama yang ada di seluruh negeri. Maka termasuk apa yang ditetapkan oleh ahlus sunnah. Mereka mengatakan. Wa innal jahmiyata kuffarun Wa inna rafidata rafadul Islam. Sesungguhnya kelompok Jahmiyah itu kafir. Dan sesungguhnya kelompok Rafidah. Mereka sungguh telah menolak Islam. Mereka sungguh telah menolak Islam. Kata Al-Imam Sya'bi rahimahullah ta'ala. Beliau memperumpamakan tentang kelompok Rafidah ini. Kata beliau, لو كانوا binal bahaim lakanu humuran ولو كانوا من الطيور tuyur lakanu rukhama." Kalau seandainya kelompok Rafidah ini dari jenis hewan, dari jenis hewan, maka mereka menjadi himar, keledai, sebodoh-bodoh hewan. Kalau seandainya dari jenis hewan, mereka jadi keledai. Sebodoh-bodoh hewan, suaranya paling mungkar. Wa inna al aswati la sautul hamid. Suara yang paling mungkar itu adalah suara keledai. Pernah dengar suara keledai? Sayang tidak ada keledai di Sinjai Pertama kali saya mendengarkan ringkikan keledai di Yaman, merinding rasanya ini. Mungkar, betul-betul mungkar nyaring keras terus apa ya? Gak enak kedengarannya. Merinding rasanya. Kata beliau, walau kanu minat tuyur lakanur khama Kalau seandainya Syiah rafidah itu dari jenis burung, maka mereka menjadi burung ruham. Burung ruham ini burung yang paling busuk, yang paling bau. Makanannya itu najis, kotoran-kotoran. Saya nggak tahu burung apa ini. Yang jelas burung ini adalah burung yang paling bau. Burung yang selalu makan najis, senang makan najis. Itulah syiar Rasulullah yang digambarkan oleh Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah taala. Di antara ucapan Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah beliau mengatakan al ahwa أحذركم wa syarraha al الرافضة Aku peringatkan kalian dari hawa nafsu, hawa nafsu yang menyesatkan dan yang paling jahat dari hawa nafsu itu adalah kelompok Rafidah. وذلك أن منهم يهودا al-Islam لتحيا ضلالتهم sebab di antara mereka pada hakikatnya orang-orang Yahudi yang menyusup ke dalam Islam agar kemudian kesesatan-kesesatan mereka itu menjadi hidup di tengah-tengah kaum muslimin. كما يغمس بولس ابن شاوي الملك اليهود النصرانية لتحيا ضلالتهم sebagaimana menyusupnya Paulus Paulus ini ya pimpinan Yahudi dia masuk ke dalam Nasara agama Nasara agar kemudian keyakinan-keyakinan Yahudi menjadi hidup di tengah-tengah Nasara lalu kata beliau lam yadkhulu fil islam raghbatan wala rahbatan min Allah walakin maktan li ahli Islam. Sesungguhnya kaum Syiah Rafidah itu mereka tidaklah masuk ke dalam Islam karena cinta kepada Allah atau takut kepada Allah. Akan tetapi mereka masuk ke dalam Islam karena murka terhadap kaum muslimin. Tujuan mereka adalah merusak akidah kaum muslimin dan menyesatkan mereka dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan para ulama ahlus sunnah tentang ar-rafidah. Bahkan disebutkan oleh Al-Amash rahimahullah. Sulaiman bin Mihran dalam salah satu riwayat. Beliau pernah dipertemukan dengan seorang jin. Jin mengubah wujudnya menjadi manusia. Bertemu dengan Al-A'mash. Maka jin ini menceritakan tentang dirinya. Maka kesempatan bagi Sulaiman bin Mihran bertanya kepada jin tersebut, jin muslim. Al-Amash bertanya kepadanya, "Afikumul ahwa? Apakah di antara kalian juga ada kelompok-kelompok hawa nafsu yang menyimpang, firqah-firqah yang sesat?" Ada. Kata jin ini ada. Kata Al-Amash, siapa yang paling buruk? Kata jin ini, Ar-Rafidah. Kelompok Rafidah. Di kalangan jin pun tahu. Kelompok yang paling jahat itu adalah kelompok Rafidah. Al-Ja'fariyah. Dari mana asal kelompok ini? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah yang menyebutkan tentang sejarah Islam, mereka menetapkan bahwa ada seorang yang bernama Abdullah bin Saba al-Yahudi yang berpura-pura masuk ke dalam Islam, lalu kemudian dialah yang mengobarkan fitnah yang menyebabkan terjadinya perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin yang kemudian menjadi sebab runtuhnya khilafah Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu dan terbunuhnya beliau. Yang menggerakkan ini adalah Abdullah bin Sabah. Dalam referensi-referensi ahlus sunnah. Bahkan dalam referensi-referensi syiah pun. Menyebutkan bahwa ada seorang tokoh perusak. Yang menyusup ke dalam kubu kaum muslimin untuk merusak Islam dari dalam. Yang bernama Abdullah bin Sabah. Di antara yang menerangkan hal itu disebutkan oleh uh, Al-Ajurri dalam kitabnya Syariah. Jadi diterangkan oleh Yazid Al-Qasasi bahwa Abdullah bin Saba adalah seorang Yahudi dari Son'a, Son'a di Yaman. Ibunya bernama Sauda. Pada zaman Uthman radhiyallahu taala dia masuk Islam pura-pura masuk Islam. Lalu kemudian dia berpindah dari satu negeri ke negeri kaum muslimin. Berusaha untuk menyebarkan pemahaman-pemahaman sesat kepada mereka. Dia datang ke Hijaz. Hijaz itu kalau sekarang ya Riyadh dan sekitarnya. Lalu kemudian dia datang ke Basra, dia datang ke Kufa, lalu ke negeri Syam, Tujuannya adalah menyebarkan pemikiran sesatnya. Namun ketika itu dia belum berhasil. Dia tidak berhasil mempengaruhi siapapun dari mereka. Termasuk ketika dia berangkat ke negeri Syam, dia berusaha menyebarkan pemikiran batilnya. Akhirnya dia diusir dari Syam. Lalu dia pun datang ke Mesir, berbaur dengan masyarakat muslimin di Mesir. Ya. Lalu dia pun mulai menyebarkan pemikirannya di Mesir. Di antara yang dia sebarkan dari pemikirannya di Mesir, dia mengatakan sungguh mengherankan bagi orang yang berkeyakinan bahwa Isa alaihissalam itu akan kembali, maksudnya akan turun ke dunia. Lalu dia mendustakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kembali ke dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad." Sesungguhnya Allah yang telah mewajibkan dan memberikan kepadamu Al-Qur'an akan mengembalikan kamu. Lalu ditafsirkan oleh Abdullah bin Sabah yang dimaksud mengembalikan yakni kembali ke dunia sebelum hari kiamat tiba. Lalu dia mengatakan fa Muhammadun ahqqu birruju' min Isa. Muhammad lebih berhak untuk kembali ke dunia daripada Isa. Jadi dia menyebarkan pemikiran ini bahwa suatu saat nanti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan kembali ke dunia sebelum tegaknya hari kiamat. Sebagaimana Isa alaihissalam akan kembali. Kan berbeda antara Isa alaihissalam dengan Rasulullah. Kalau Isa alaihissalam beliau belum mati, Wama qataluhu wama salabu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya. Namun diserupakan salah seorang muridnya yang memperkenankan dirinya untuk diserupakan dengan Nabi Nabiullah Isa alaihissalam. Dialah yang dibunuh, dialah yang disalib. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat Isa alaihissalam dalam keadaan tidur. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Aku mewafatkanmu maksudnya mendidurkan kamu di antara makna tawaffa dalam bahasa Arab adalah an-naum tidur. Wallahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan jiwa-jiwa di saat matinya dan yang belum mati yaitu ketika dia tidur diwafatkan juga itu wafat juga namanya aku mewafatkan kamu wahai Isa dan mengangkat kepadaku diangkat ke langit dan hadis-hadis yang mutawatir diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabiullah Isa alaihissalam akan turun di tengah-tengah kalian di akhir zaman. Bertepatan dengan munculnya Dajjal. Lalu kemudian munculnya Al-Imamul Mahdi. Ahlus Sunnah, Imam Mahdinya Ahlus Sunnah. Lalu kemudian Isa alaihissalam yang mendatangi Dajjal. Lalu kemudian membunuh Dajjal. Hadis-hadis mutawatir karena Nabi Isa alaihissalam belum wafat, belum mati. Dan dia akan mati di dunia seperti matinya manusia yang lain. Adapun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau telah meninggal, iya kan? Wa ma Muhammadun illa rasulun wa qad khalat min qablihi rusul. Afa immata aw qutila qalatum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad itu melainkan beliau seorang rasul, telah berlalu rasul-rasul sebelumnya Apakah ketika beliau meninggal? Ataukah beliau terbunuh? Lalu kemudian kalian meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau akan mati wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah meninggal. Nah, Abdullah bin Sabah ini ya menyebarkan di tengah kaum muslim bahwa Muhammad akan kembali. Thumma wada'a lahumur raj'ah. Lalu kemudian Abdullah bin Sabah menyebarkan pemikiran ar-raj'ah. Yang dimaksud pemikiran ar-raj'ah yang ini berkembang, pemikiran ini termasuk Syiah pun termasuk prinsip keyakinan mereka meyakini adanya keyakinan raj'ah bahwa manusia atau mayoritas manusia ini sebelum tegaknya hari kiamat mereka semua nanti akan kembali ke dunia. Makanya riwayat-riwayat mereka menyebutkan bahwa nanti Abu Bakar As-Siddiq datang lagi, Umar bin Khattab akan hidup lagi, Aisyah radhiyallahu anha akan hidup lagi, Hafsah juga demikian, Ali bin Abi Thalib juga demikian. Lalu kemudian di saat itulah hari pembalasan di mana Ali akan mem, me, menghukumi Abu Bakar as menghukum Umar, menyiksa Aisyah dan Hafsah. La haula wala quwwata illa billah. Ini yang disebarkan oleh Abdullah bin Sabah. Lalu kemudian dia mengatakan bahwa setiap nabi itu memiliki wasiat, penerima wasiat dari seorang nabi. Dan Ali radhiyallahu an adalah penerima wasiat dari Muhammad Lalu kata Abdullah bin Sabah kepada kaum muslimin, Muhammad itu adalah penutup para nabi, sedangkan Ali adalah penutup para penerima wasiat. Wasi. Lalu kemudian dia mengatakan siapakah yang paling zalim? yang tidak membenarkan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia melangkahi wasiat penerima wasiat yaitu Ali radhiyallahu taala Yang dimaksud adalah Abu Bakar, As-Siddiq, Umar bin Khattab dan Uthman. Melangkahi wasiat Rasulullah melompati penerima wasiat yaitu Ali radhiyallahu anhu. Ini disebabkan sehingga menumbuhkan kebencian kepada Khalifah Utsman bin Affan pada waktu itu. Akhirnya mereka pun benci kepada Abu Bakar Siddiq, benci kepada Umar bin Khattab dan mereka ini semakin banyak pengikutnya. Subhanallah. Kesesatan ada saja yang mengikutinya. Lalu kemudian dia mengatakan kepada mereka bahwa Uthman telah merampas hak. Itu bukan haknya untuk menjadi khalifah kok dia mendudukinya, merampas hak al-wasi yaitu Ali radhiyallahu taala Akhirnya kemudian mereka ini berkembang semakin banyak pengikutnya. Ya. Lalu dia pun memberi semangat kepada mereka untuk menyebarkan hal ini kepada kaum muslimin. Bela wasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Ali radhiyallahu an nampakkan amar ma'ruf nahi mungkar hendaknya kalian mengajak kaum muslimin akhirnya semakin membesar di Mesir ini nah dari Mesir ini kemudian menyebar ke negeri-negeri yang lainnya yang kemudian mereka menetapkan kesepakatan untuk berkumpul di Madinah dan akhirnya mereka melakukan pemberontakan yang diakhiri dengan terbunuhnya Utsman ibn Affan radhiyallahu taala jumlah yang besar disebutkan oleh Abdullah bin Muslim beliau mengatakan ma na'lamu fi ahli al-ahwa wal bid'ah qauman adhafa uqulan wala aktsar ikhtilafan wa takhlitan min ar-rafidah. Kami tidak mengetahui dari kalangan kelompok ahlul bid'ah dan para pengikut hawa nafsu ada satu kaum yang paling rendah, yang paling dangkal akalnya dan paling sering terjadi perselisihan di antara mereka dari kaum Rafidah. وذلك أن لا نعلم في أهل الأهواء والبدع قوما ادعوا الربوبية لبشر غيرهم Sebab kami tidak mengetahui dari kalangan ahlul bid'ah itu ada satu kaum yang mengaku mengklaim Ali radhiyallahu taala sebagai Rob, sebagai sesembahan. Jadi disebarkan oleh Abdullah bin Sabah ini bahwa Ali radhiyallahu ini ini ada jelmaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang telah mengalami proses inkarnasi. Jadi dia mengatakan itu kepada Ali radhiyallahu taala sampai berita ini kepada Ali radhiyallahu taala maka Ali bin Abi Thalib mengerahkan pasukan mengejar mereka lalu kemudian membakar mereka dengan api ketika itu subhanallah Abdullah bin Sabah lolos berhasil meloloskan diri dari pengejaran tersebut kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala berkenan tentang kejadian ini beliau mengatakan لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوتكم برا Ketika aku melihat perkara-perkara yang mungkar terjadi, yang dimaksud adalah keyakinan mereka bahwa Ali radhiyallahu taala adalah penjelma dari Allah azza wajalla. Maka aku pun menyalakan apiku dan aku memanggil kumbur. Kumbur itu pelayannya Ali radhiyallahu anhu. Ya, untuk mengerahkan pasukan dan membakar mereka. Abdullah bin Sabah ini bukannya bertaubat ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala membakar para pengikutnya meskipun kemudian diingkari oleh sebagian para sahabat di antaranya Abdullah bin Abbas beliau mengingkari perbuatan Ali radhiyallahu taala yang membakar mereka dan beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah mengatakan la tu'adzibu bi'adzabillah fa innahu la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Jangan kalian menyiksa dengan azab Allah yaitu neraka, api. Tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali yang menciptakan api itu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Diingkari oleh Ibn Abbas. Namun mungkin hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam belum sampai kepada Ali radhiyallahu taala sehingga beliau sempat melakukan membakar mereka karena kerusakan yang mereka sebarkan. Namun bukannya menjadikan Abdullah bin Sabah ini jelas semakin menjadi-jadi. Nah, itu kan tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali menunjukkan bahwa dia itu ilah. Berarti benar Ali bin Abi Thalib ini adalah jelmaan dari Allah Subhanahu wa ini terus menyebar. Mereka meyakini bahwa kalau ada petir, maka itu cambuknya, cambuknya Ali bin Abi Thalib. Itu nanti yang akan dipergunakan untuk mencambuk Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Radiyallahu anhu. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ini keyakinan Syiah berasal dari seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah. Sebahagian mereka seperti uh, Murtada Al-Askari tidak ada kaitannya dengan saya. Ya, ini tokoh Syiah. Dia berusaha untuk melemahkan riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang kisah Abdullah bin Sabah. Mengatakan, bahwa oh, itu Tokoh fiktif itu tidak ada wujudnya. Tidak ada itu orang bernama Abdullah bin Sabah dalam sejarah riwayat-riwayat yang disebutkan semuanya lemah tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Ya subhanallah. Ya, terlalu panjang kalau saya membahas dari sisi riwayat bahwa riwayat yang menerangkan tentang Abdullah bin Sabah ini datang dari berbagai jalur. Dari kalangan orang-orang yang dikenal sebagai akhbari para ahli sejarah. Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, diriwayatkan oleh Jarir At-Tabari dan yang lainnya. Yang kesimpulan dari riwayat tentang Abdullah bin Sabah adalah sahih, bisa dijadikan sebagai hujjah bahwa Abdullah bin Sabah ini adalah tokoh utama yang menyebarkan pemikiran-pemikiran Rafidah yang dianut oleh kaum Rafidah sampai saat ini. Bahkan dari kalangan Syiah. Dari kalangan Syiah sendiri menetapkan adanya seseorang yang menyebarkan kesesatan yang bernama Abdullah bin Saba. Saya sebutkan saja di antara mereka ya yang menyebutkan tentang referensi uh, adanya tokoh yang bernama Abdullah bin Saba ini dalam kitab Tafsyiah. Dalam kitab An-Nasyi'ul Akbar. Masail al imama Wa Muqtatafat dari Kitabul Aswad. Fil Maqalat, Kitabul Maqalat wal Firaq. Karya Al-Qummi. Firaq Syiah, karya An-Nubakhti. Ya, Kutubul Rijal. Rijal Al-Kishi. Itu juga menyebutkan Demikian pula dalam Rijal At-Tusi, karya Muhammad bin Al-Hasan At-Tusi. Yang ini semua riwayat-riwayat yang menetapkan bahwa Abdullah bin Sabah adalah orang yang memang ada wujudnya. Diterangkan dalam riwayat-riwayat kaum Syiah. Salah satunya, karena di sini saya menyebutkan ada ada tujuh riwayat, ada tujuh riwayat. Salah satunya yang disebutkan oleh Ni'matullah Al-Jazairi dalam kitabnya Al-Anwar An-Nu'maniyah. Ketika itu Abdullah bin Sabah mengatakan kepada Ali radhiyallahu anhu, "Antal ilahu haqqan." Engkau adalah ilah, engkau adalah sesembahan yang benar. Maka ditangkap oleh Ali radhiyallahu ta'ala lalu kemudian dibawa ke ke Al-Madai. Kalau istilah kita di kan. gitu. Ya, diasingkan ke Nusa Kambangan. Ini diasingkan ke Al-Madai. Lalu kemudian disebutkan bahwa dia masuk ke dalam Islam. Nah, disebutkan bahwa dia masuk ke dalam Al-Islam. Lalu kemudian berlanjut bahwa dia berkeliling dari satu negeri ke negeri yang lain untuk menyebarkan pemikiran ini dan dia berhasil. Berhasil merusak sebagian kaum muslimin dengan pemikirannya tersebut dengan alasan cinta kepada Ali radhiyallahu taala. Dengan alasan mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh Utsman sehingga menyebabkan terjadinya pemberontakan. Jadi dari kalangan Syiah ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah bukan hanya pemikiran-pemikiran dari sisi akidah saja akan tetapi keyakinan mereka menjurus kepada pemikiran khawarij yang akan melakukan pemberontakan, yang akan melakukan pengerusakan di berbagai negeri. Masyarakat adapun yang kaitannya dengan pemikiran-pemikiran Syiah. Banyak sekali yang perlu untuk kita bahas. Karena banyak sekali uh, keyakinan-keyakinan yang berasal dari kaum Syiah yang sangat-sangat bertentangan dengan Islam dalam permasalahan tauhid, dalam permasalahan kenabian, dalam permasalahan imamah dan dalam menyikapi para sahabat radhiyallahu taala anhum sangat berbeda. Prinsip-prinsip utama di dalam Islam diselisih oleh kaum Syiah Rafidhah. Di antaranya dalam memahami Al-Qur'anul Karim ahlus sunnah kaum muslimin secara umum meyakini bahwa pedoman utama mereka dalam berislam itu apa? Al-Qur'anul Karim. Inna al Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashirul mu'minin alladhina ya'maluna salihat anna lahum ajaran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an ini senantiasa membimbing kepada jalan yang lurus membawa berita gembira kepada kaum mukminin yang mereka senantiasa beramal saleh bahwa mereka akan mendapatkan ajran kabira, keutamaan yang besar. Kaum muslimin meyakini bahwa Al-Qur'an yang ada di tangan kaum muslimin sekarang ini adalah Al-Qur'an yang terjaga, terpelihara. Tidak ada satupun yang berubah terjaga dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminan dari Allah Azza wa Jalla tentang keotentikan Al-Qur'anul Karim. Tidak diragukan dalam hal ini. Siapa yang ragu tentang permasalahan ini maka dia kafir keluar dari Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Karim, "Inna nahnu nazzalna al-Qur'an" Hah? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, Al-Quran Karim. Dan kamilah yang menjaga dan memeliharanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata para ulama' Man angkara harfan minal Qur'an faqad angkara al-Qur'ana kullah. Barang siapa yang mengingkari satu huruf dari Al-Quran Karim yang disepakati bahwa itu dari Al-Quran, maka sungguh dia telah mengingkari seluruh Al-Quran Karim. Satu huruf meragu satu huruf yang disebutkan di dalam Al-Quran maka itu sama dengan meragu-ragukan seluruh Al-Quranul Karim bahwa itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala terpelihara, terjaga. Tidaklah ada satu zaman seseorang berusaha untuk merubah Al-Quran, melainkan bangkit para ulama. Coba-coba saja mencetak Al-Quran Karim, rubah satu huruf. Hah? Di sana para Al Quran, para penghafal Al-Quran. Di sana para ulama mereka meneliti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi kesalahan langsung mendapatkan teguran dibenarkan Quran ini mutawatir ma'asyiral muslim rahimakumullah kalau sampai Al-Quranul Karim yang terjamin terpeliharanya, terjaganya ila yaumil qiyamah diragu-ragukan lalu kita berpedoman dengan apa sekarang? Mari kita lihat perkataan tokoh-tokoh Syiah tentang Al-Qur'anul Karim. Berkata Abu Hasan Al-Amili disebutkan dalam mukaddimah yang kedua dari tafsir Mir'atul Anwar wa Mishkatul Asrar. Tafsir Al-Burhan karya Al-Bahrani demikian pula pada halaman yang ke-36 Berkata Abu Hasan Al-Ani, "I'lam anna al-haqq alladhi la mahis anhu بحسب الأخبار المتواترة الآتية وغيرها أن هذا القرآن الذي في أيدينا قد وقع فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من التغييرات ketahuilah bahwa kebenaran yang tidak bisa dipungkiri berdasarkan berita-berita yang mutawatir berikut ini dan yang lainnya bahwa Al-Qur'an yang ada di tangan-tangan kita telah terjadi padanya setelah meninggalnya Rasulullah SAW alaihi wasallam sesuatu dari perubahan-perubahan. Wa asqata jama'uhu ba'dahu katsiran minal kalimati wal ayat dan telah dihilangkan oleh mereka-mereka yang mengumpulkan Al-Qur'an Siapa yang mengumpulkan Al-Quran? Hah? Sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali Abu Bakar siddiq radhiyallahu anhu. Setelah perang melawan Musailam Al-Kadzab dalam peristiwa Al-Yamamah itu banyak para penghafal Al-Quran meninggal. Maka beliau mengkhawatirkan jangan sampai semakin banyak para penghafal Al-Quran meninggal menyebabkan adanya yang hilang dari Al-Quran Al-Karim. Maka beliau pun memerintahkan para sahabat. Dikumpulkan dari tulisan-tulisan, dari hafalan-hafalan para sahabat. Lalu dikumpulkan, dibukukan. Jadilah mushaf. Kemudian pada zaman Uthman ibn Affad radhiyallahu taala an, karena Al-Quran itu Allah subhanahu wa taala turunkan dengan tujuh bahasa dari bahasa Arab. Inna Allah Azza wa Jalla anzal Al-Quran ala sab'ati ahruf. Dalam tujuh bahasa dari bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu macam-macam. Ada bahasa Quraisy, ada bahasa Himyar, ada bahasa yang lainnya. Ya, sama seperti Bugis. Bugis itu kan macam-macam. Bugis Sinjai mungkin tidak sama dengan Bugis Layar ya. Beda lagi bahasanya. Bugis ini, Bugis itu. Perbedaan dialek Nah, demikian pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan tujuh bahasa dari bahasa Arab. Di zaman Utsman radhiyallahu taala karena mushaf itu menyebar dengan versi bahasa-bahasa yang berbeda menyebabkan terjadinya ikhtilaf, perselisihan yang terjadi di kalangan kaum muslimin karena perbedaan membaca Al-Qur'an Karim. Akhirnya Hudzaifah radhiyallahu an menyampaikan kepada Utsman ibn Affan, segera mencari solusi dari perselisihan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin ini. Maka Uthman bin Affan memerintahkan untuk mengumpulkan seluruh mushaf ter tersebut dan dikirimkan pada beliau lalu kemudian mengumpulkan beberapa sahabat untuk menulis mushaf untuk menulis mushaf dari awal sampai akhir apabila terjadi khilaf maka yang kamu tetapkan di situ yang kamu tulis adalah yang berdasarkan bahasa Quraisy karena sesungguhnya mayoritas dari Al-Quran Karim turun dengan bahasa Quraisy. Akhirnya ditulislah para kutabul wahyi, para penulis-penulis wahyu mereka berkumpul lalu menulis mushaf. Nah, mushaf inilah yang kemudian ditetapkan oleh Utsman radhiyallahu taala Adapun mushaf dengan bacaan-bacaan yang lainnya itu dibakar oleh Utsman radhiyallahu taala anhu demi untuk menjaga kemaslahatan kaum muslimin menghindari terjadinya perpecahan dalam permasalahan membaca Al-Quran Karim. Nah, mushaf Utsman inilah yang kemudian disebarkan. Dari dulu hingga sekarang itulah mushaf yang kita gunakan. Dengan perbedaan kiraat. Ya, ini lain lagi masalah perbedaan kiraat. Ini berbeda dengan perbedaan bahasa yang kita sebutkan. Adapun perbedaan kiraah masih ada sampai sekarang. Ya. Kiraah Hafs dari Asim kiraah Warish kiraah e, Qalun dan yang lainnya ini riwayat-riwayat yang berbeda seluruhnya dengan dengan bahasa Quraisy. Walhasil ma'asyara rahimakumullah Al-Quran dari satu generasi sampai ke generasi berikutnya terus sampai kepada kita Itulah yang dibaca oleh para sahabat. Itulah yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan jaminan terpeliharanya mushaf Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, kata Abu Hasan Al-Amili bahwa sebagian dari ayat-ayat dari kata-kata dan ayat-ayat tersebut telah dihilangkan oleh mereka yang mengumpulkan Al-Quranul Karim. Kemudian lebih ditegaskan lagi oleh beberapa riwayat yang diriwayatkan oleh perawi-perawi Syiah Rafidah disebutkan dalam kitab sahih menurut kaum Syiah Rafidah. Jadi kalau ahlu sunnah mengatakan bahwa kitab yang paling sahih dari kitab-kitab hadis adalah sahih Al-Imam Al-Bukhari. Setelah itu sahih Al-Imam Muslim. Ini ahlu sunnah. Karena kitab ini diakui keabsahannya, diakui kesahihan hadis-hadis yang diriwayatkan di dalamnya itu sudah melalui penyaringan, pengeritikan para ulama. Berhasil Nah, kata Syiah, kami juga mempunyai kitab-kitab sahih. Di antara kitab yang paling sahih menurut kami Syiah Rafidah adalah kitab yang berjudul Al-Kafi. Karya Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini. al Kafi ini terbagi menjadi tiga. Al-Usul min Al-Kafi, Al-Furu' min Al-Kafi, dan Rawdatul Kafi. Nah disebutkan dalam kitab sahih Bukharinya Syiah yang berjudul Al-Kafi dalam kitab Fadlul Quran. Dia meriwayatkan dari Ali ibn al-Hakam dari Hisham bin Saleh dari Abu Abdullah alaihissalam maksudnya Ja'far as-Sadiq dia mengatakan innal Qur'an alladhi ja'a bihi Jibril alaihi salam ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 17 alfa ayah sesungguhnya Al-Qur'an yang dibawa oleh Jibril yang disampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumlah 17.000 ayat. Berjumlah 17.000 ayat. Jumlah ayat di dalam mushaf kita ini berapa? Ada yang pernah hitung? Berapa? Hah? 6.000 lebih, ya kan? 6.000 lebih. Ada yang menyebutnya 6.236 ayat. Itu jumlah ayat-ayat yang terdapat di dalam al Qur'an Karim. Riwayat ini mengatakan Al-Qur'an yang dibawa oleh Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumlah 17.000 ayat. 17.000 kurang 236. Kurang berapa itu? Oh, masih banyak. Dua per tiga Al-Quran hilang. Menurut keyakinan Syiah. Yang mensyarah kitab Al-Kafi ini ketika mengomentari riwayat ini, mengomentari riwayat ini, dia memperjelas lagi. Dia mengatakan dalam Syarhul Jami' pada jilid yang ke-11 halaman 536. Inna ayat Quran sittatu alafu khamsumiyah. Jadi dia menghitung bahwa Al-Quran sekarang ayat-ayatnya berjumlah 6500. Wazaidu ala dhalika mimma saqata bitahrif. Adapun tambahan dari itu yang disebutkan dari 17.000 ayat tersebut ini adalah ayat-ayat yang telah dihilangkan dan telah dirubah oleh yang mengumpulkannya. Subhanallah. Kemudian dia juga mengatakan wa isqatu ba'dil Qur'an wa tahrifuhu sabata bin turuqina tawatur ma'nan kama yadhhar liman ta'ammala fi kutubil ahadith min awwaliha ila akhiriha dan dihilangkannya sebagian Al-Quran dan dirobahnya sebagian ayat-ayat Al-Quran itu adalah hal yang sahih dari jalur-jalur kami berdasarkan riwayat-riwayat mutawatir secara makna bagi sebagaimana or apabila seorang itu memperhatikan dalam kitab-kitab hadis dari awal hingga akhir kitab hadisnya mereka. Subhanallah. Dalam riwayat Al-Kafi diriwayatkan oleh Al-Khulaini dari Abu Basir dari Abu Abdullah Ja'far Sadiq mengatakan wa inna indana la mushaf Fatimah wa ma yudrihim wa ma mushaf Fatimah sesungguhnya kami memiliki mushaf namanya mushaf Fatimah tahukah mereka apa yang dimaksud mushaf Fatimah dia terangkan mushaf Fatimah fihi mithlu qur'anikum hadza thalatha marrat wallahi ma fihi min qur'anikum harfun wahid Mushaf Fatimah itu dibandingkan Quran kalian tiga kali lipat. Dibandingkan Quran kalian tiga kali lipat. Wallahi bersumpah lagi dia. Demi Allah di dalamnya tidak sama dengan apa yang terdapat dalam Quran kalian satu huruf pun. Satu huruf pun tidak ada kesamaannya. Berarti Quran kalian itu apa? Primbon. Kitab sihir apa ini? Satu huruf, gak ada kesamaannya. Qurannya syiah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Begitu beraninya mereka berdusta. Ya, bahkan ada satu kitab khusus yang ditulis oleh Hasan bin Muhammad Taqi An-Nuri At-Tabarsi. Ini satu kitab khusus. Ini yang membingungkan orang-orang Syiah ketika mereka hendak bertakiyah, berpura-pura, dusta di hadapan kaum muslimin. Mereka ingin mengatakan bahwa Al-Quran kami sama dengan Al-Quran kalian wahai ahlus sunnah. Ketika dihadapkan pada mereka kitab yang dikarang oleh salah seorang tokoh syiah, bingung mereka. Kitab khusus. Judulnya Faslul Khitab fi ihbati tahrifi kitab Rabbil Arbab. Ini kitab khusus. Faslul Khitab untuk menetapkan tentang adanya perubahan-perubahan yang terdapat di dalam kitab Rabbil Arbab yaitu Al-Qur'anul Karim. Ini kitab khusus. Antum kalau membaca kitab ini la haula wala quwwata illa billah. Ayat-ayat itu dirubah seenak seenak perutnya mereka. Dikasih tambahan-tambahan, dikasih pengurangan-pengurangan. Bahkan ada satu surah disebut surat wilayah. Dia buat sendiri. Na'udzubillah. Jadi ma'asyiral ikhwah Dari ini saja cukup bagi kita mengatakan bahwa Syiah bukan Islam. Kalau di antara tokoh-tokoh Syiah mengatakan, ah itu dusta, itu tidak benar apa yang ada di Iran itu Qurannya sama dengan apa yang ada di Quran kalian. Sama. Apa yang dipelajari di Qum al hawzatul Ilmiyah sama dengan apa yang kalian pelajari wahai ahlu sunnah. Itu mereka mengucapkan karena taqiyah. Taqiyah. Nanti ada kita bahas sendiri keyakinan mereka yang disebut taqiyah menghalalkan dusta di hadapan kaum muslimin. al muslimin rahimakumullah. Kalau Al-Quran Karim diragu-ragukan. Lalu katanya Mushaf Fatimah itu disembunyikan oleh Imam Mahdi yang ke-12 yang nanti datang di akhir zaman. Imam Mahdi versi Syiah. Lalu pertanyaannya, selama ratusan tahun ini, semenjak meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semenjak meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, harus menunggu berapa ratusan tahun, bahkan ribuan tahun untuk menunggu munculnya Mahdi mereka. Baru kemudian mushaf Fatimah itu muncul, lalu ratusan dan ribuan tahun ini kita berpedoman dengan apa? Kaum muslimin berpedoman dengan apa? Apakah Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka berada di, atas kesatan tanpa ada pedoman di tengah mereka? Aneh, Ya. Nah, tapi begitulah mereka. Dalam salah satu dialog yang pernah saya saksikan, dialog yang satu yang mengaku ahlus sunnah, yang satu ya dari kalangan syiah. Ini yang dari kalangan syiah ini, ya, ngotot mengatakan bahwa Al-Quran yang ada di tangan kaum muslim, ini juga Al-Quran yang ada di tangan kita. Kami meyakini bahwa Al-Quran tidak ada perubahan. Ini juga yang kami amalkan. Ini juga yang kami jadikan sebagai pedoman yang menjadi pertanyaan yang juga membingungkan kaum Syiah. Wahai orang-orang Syiah Rafidhah. Sekarang kalian menganggap bahwa al Qur'an Karim yang ada di tangan kalian ini sama dengan yang ada di tangan kaum muslimin. Ini kan yang mengumpulkannya para sahabat dengan perintah dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sementara kalian berkeyakinan bahwa para sahabat itu kafir, murtad setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana kalian bisa percaya? Dengan mushaf yang telah dikumpulkan oleh orang-orang menurut kalian adalah orang-orang murtad, orang-orang kafir. Ini riwayat para sahabat, mushaf ini. Ini juga tidak bisa dijawab oleh mereka. Jadi mereka pada hakikatnya berada dalam kebingungan. Mau mengatakan Quran itu berubah, pasti akan difonis oleh seluruh kaum muslim bahwa dia kafir. Tapi kalau mau ingin mengatakan bahwa mushaf itu tidak terjadi perubahan padanya, gimana kalian menjadikan pedoman riwayat yang datang dari para sahabat yang telah kalian kafirkan? Yang kalian menuduh mereka itu murtad seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya kalian meragukan dan itu pada akhirnya keyakinan kaum Syiah. Saya kira sampai di sini ma'asyiral Insya Allah taala kita lanjutkan setelah kita mengerjakan solat az-zuhur. Wallahu taala a'lam bissawab wa akhir da'wana alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.